أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah Bapak-bapak, ibu-ibu jalanan Majlis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat mulia untuk meraih kebaikan-kebaikan yang sangat luas. Itu apabila kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila kesempatan ini tidak kita manfaatkan Niat kita lemah, niat kita rendah, niat kita tidak baik Maka amal yang mulia ini menjadi amal yang mengecewakan Akan direndahkan oleh Allah Ta'ala karena itu salah satu yang menjadikan kokohnya amal Mulianya suatu amal itu adalah Bagusnya niat Lurusnya niat Berkualitasnya niat Hal ini sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak apa kata Imam Ibn Bukhari? Rubba amalin saghirin ta'limuhu ambinya Beliau mengatakan berapa banyak amal-amal kecil, amal-amal sepele, amal-amal yang dianggap rendah oleh manusia namun kata beliau ta'wimu dimuliakan oleh Allah. Dianggap amal yang remeh tadi itu dianggap agung oleh Allah. Kenapa? Aniat. Karena bagusnya niatnya. Nah, majelis ilmu itu amal yang mulia, bukan amal yang sepele. Ya, jadi tolabul ilmu itu merupakan akdomul amal Seutama utama amal Semulia mulia amal Abdul ibadah termasuk seutama-utama ibadah. Tolabul ilmu. Ini porosnya agama. Asasul Islam. Ilmu itu merupakan apa? Porosnya agama, pondasi paling dasar dalam agama. Pondasi yang paling dasar. Makanya sebagian ulama, para ulama mengatakan, para ulama mengatakan al ilmu al asas minal asas. itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu pondasinya pondasi. Itu gimana nih? Hah? Pondasinya pondasi itu gimana? Itu ilmu. Kenapa demikian? Lianna din karena sesungguhnya agama inilah yang kum tidak bisa berdiri agama ini tidak bisa dilaksanakan. Agama ini tidak bisa ditunaikan, agama tidak bisa dikerjakan illa bin kecuali dengan ilmu. Maka terjadi kesalahan-kesalahan yang banyak ketika kita melakukan ibadah karena nggak ngerti adanya ilmu tersebut seperti aturan sholat sendiri dengan sholat jamaah batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak itu beda seperti kalau kita sholat jamaah lewat di depan orang yang sedang sholat berjamaah karena adanya mundur lewat di depannya boleh apa dalam oh. Pas barangkali kita buang angin, angin ya, kemudian berangkat ke belakang, ke belakang melewati sosok itu berjalan di depan orang sholat. Ya. Sedangkan kalau kita sedang sholat ada orang sholat sunnah lalu kita lewat di depannya boleh nggak? Nggak boleh. Ini membutuhkan apa? Kapan dicegah, kapan enggak. Jika lebih dengan sholat jamaah, kalau kentut. Kemudian terangkan dia lewat aja dengan. Jangan dicegah. Jangan dicegah. Ini kembali kepada ilmu semuanya. Agama tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya ilmu. Semuanya Makanya kita ditekankan di dalam amalan-amalan dasar ilmu, ilmu dan ilmu belajar ilmu sampai tentang masalah kegiatan harian ini ada yaumiyah, ada adab harian semuanya mengandung ilmu karena di situ nanti menjadi semua ibadah. Kesibukan kita 24 jam itu memiliki nilai ibadah. 24 jam bisa memiliki nilai Bahkan seorang ulama mengatakan dinukil oleh Imam Ibnu Rajab apa katanya? Anwi fi kulli syai. Anwi fi kulli syai. Berniatlah engkau dalam segala sesuatu. Berniatlah engkau dalam segala sesuatu. Kenapa? Turidul khairah. Untuk mencari kebaikan supaya memperoleh kebaikan setiap gerak, setiap aktivitas, setiap tindakan ambil ambil pakai niat, kasih niat untuk apa? Turidul khairah untuk mendapat kebaikan. Masya Allah. Hatta khurujaka ilal kinasa sampai keluarmu ke tempat sampah. Kamu dari dalam rumah, kita keluar dari rumah, ya dari dalam rumah berangkat ke tempat sampah kasih niat. Baca dengan habis bersih-bersih apa? Sampah di dalam rumah, bungkus kalau keluar pakai niat nggak biasanya. ini. Ah. Lama itu ibadah? Ibadah bukan? Di mana letak ibadahnya? serta ibadahnya kebersihan, tohara, keindahan, segala sesuatu kegiatan. Anmi di kulisya, Anmi di kulisya, Insyaallah. Banyak hal yang dapat dikupas 24 jam seluruh kegiatan kita Bagaimana bisa menghasilkan nilai-nilai ibadah Kasih ilmu Kasih niat Maka itu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat mulia Maka semangat di dalam Quranul ilmu Itu harus dibangun Semoga Allah Ta'ala menolong kita semuanya untuk bisa istiqomah di atasnya. Bapak Ibu sekalian ya, yang dimuliakan Allah Melanjutkan materi tentang Al-Asbab Sebab-sebab Ditinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa seseorang sampai ditinggalkan oleh Allah sebab di antara sebab-sebab Allah berpaling dari seorang hamba di antara sebab-sebab Allah meninggalkan hamba adalah bahwasanya hamba itu nasullah mereka melupakan Allah Hamba itu telah melalaikan Allah Hamba telah melalaikan Allah Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kita jangan sampai kita lupa kepada Allah atau sesuatu hal karena sesuatu hal yang entah itu ngurusi anak, entah itu ngurusi harta, entah itu ngurusi pekerjaan, itu semuanya jangan sampai melarikan kalian dari mengingat Allah. Jangan menyebabkan kesibukan-kesibukan itu kamu lupa kepada Allah. Dan itu sudah sering ditegur oleh Allah dalam Al-Quran Di antaranya Pertama Kita lihat surat 59 Surat 59 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Surat 59 ayat 19 Ayat 19 Surat 59 ayat Berapa? 19 Wala takunu kalladina nasullaha fa'an أنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Ya, ada terjemah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri Mereka itulah orang-orang fasik Allah berfirman wala takunu kalladina nasullaha fa anzahum anfusahum ya Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang dilupakan oleh Allah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang dilupakan oleh Orang-orang yang lupa kepada Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Yang kemudian apa? Nasullah anfusahum Fa'ansahum anfusahum Karena mereka melupakan Allah maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ada dua sisi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama apa? Lupa kepada Allah, maka Allah membalas atas perbuatan mereka karena mereka melupakan Allah, karena mereka melalaikan Allah, maka Allah membalas Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri pun ini ayat pertama nanti akan kita kupas ayat yang kedua Allah ingatkan lagi Allah ingatkan lagi di surat 63 surat apa namanya Al munafikun Di surat 63 ayat 9 di surat 63 ayat 9. Allah ingatkan يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم فلا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi Ayat ini mengingatkan kembali Jangan sampai hartamu Jangan sampai anak-anakmu Menjadikan kalian lalai terhadap Ya. ini ayat ditegur oleh Allah ini menunjukkan apa banyak hal-hal seperti ini itu dijadikan alasan oleh manusia. Perkara-perkara ini sering dijadikan alasan oleh manusia untuk lupa kepada alasannya repot Coba kalau nggak percaya nanti kita ada bapak-bapak kira-kira yang sudah empat hari nggak baca Quran sama sekali. Kira-kira ada nggak? Nggak usah Ada. Sampai empat hari berturut-turut kok nggak baca Al-Quran belas hati-hati. Panjenengan dengan saya bisa terjatuh dalam kemunafikan. Alasannya apa coba? Kok gak kau belum Quran belas walaupun cuma lima ayat saja buat koper lima hari berturut-turut empat hari berturut-turut nggak baca Quran belas kira-kira alasannya apa? Repot. Saya punya teman pengusaha, usaha keuangan dibaca Quran taklim seperti ini rutin tidak pernah bosan kita yang juragan ada yoga pabrik yoga ini, duit kok empat hari berturut-turut tidak baca Quran sama sekali ini kemalasan Kalau diperhatikan serius ini. Kita terjatuh dalam kebun Itu bagian dari sifat-sifat munafik apa? Males. Itu sifat yang munafik. Dan itu sangat berbahaya. Ini contoh aja. Maka ditegur oleh jangan sampai perniagaanmu jangan sampai hartamu. Apa kita dilarang untuk berniaga? Tidak. Apa kita dilarang bekerja keras? Tidak. Apa kita dilarang menjadi orang yang repot? Tidak. Namun jangan sampai itu semua menjadikan kamu lupa Tuhan. Kenapa? Kalau kamu sampai lupa kepada Allah, itu berat. Kamu dijadikan oleh lupa kepada dirimu sendiri. Apa itu, Pak? Allah ingatkan, Allah memuji, Allah memuji ada sekelompok manusia. Mereka orang-orang sibuk, mereka melakukan transaksi jual beli, mereka menawarkan barang, mereka berjalan-jalan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pasar ke pasar yang lain untuk menawarkan dagangannya. Namun sesimpel seperti itu, mereka tidak merupakan Allah Subhanahu wa taala. Jual beli yang mereka lakukan, ukhtiar yang mereka kerjakan, pekerjaan yang menyibukkan tidak menjadikan mereka lupa kepada Allah. Allah bagikan itu di dalam ayatnya kita lihat surat An-Nur ayat 37. Bagaimana Allah memuji mereka, menyanjung mereka, mengabadikan sifat-sifat mereka. Orang-orang yang sibuk namun kesibukannya itu tidak menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya baca Quran, baca Quran. Waktunya taklim mereka taklim, waktunya ziarah mereka ziarah. Ada waktu-waktu Surat 24 ayat berapa? 37. Surat 24 ayat 37. Rijalun yatulhihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Orang yang dilalaikan oleh perdagangan Tidak dilalaikan Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan Dan jual beli dari dunia Allah Melaksanakan sholat Dan menunaikan zakat Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari kiamat. Ini yang menyebabkan ya rijal orang-orang laki-laki yang tidak dilahirkan dengan perdagangan maupun jual jual beli yang mereka lakukan perdagangan yang sedang mereka lakukan itu tidak membuat mereka lari terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menegakkan sholat menjaga sholat jamaahnya, menjaga sholat rawatibnya. Mereka menunaikan zakat. Apa landasannya? Padahal mereka sibuk. Mereka orang-orang yang punya urusan yang banyak. Mencari penghasilan, mencari keuntungan, mencari laba. Namun semua kesibukan itu tidak menjadikan mereka lalai terhadap Allah mereka tetap menjaga sholat jamaahnya mereka menunaikan zakatnya apa yang mendasarinya yang mendasarinya itu adalah ya khawfuna yauma rasa takutnya pada hari yang diguncangkan jiwa yang mengguncangkan hati yaitu pada hari kiamat rasa takutnya dengan hari kiamat itu yang menyebabkan Sesibuk apapun orang tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua hal yang akan kita kaji. Yang pertama, bentuk melupakan Allah itu kayak apa? Yang dimaksud melupakan Allah itu kayak apa bentuknya? Yang pertama, lupa atau lalai terhadap eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mereka lupa Allah itu satu-satunya ilah. Satu-satunya sesembahan yang berhak diibadah, yang lain tidak. Ini yang pertama mereka lalai terhadap eksistensinya Allah sebagai ilah. Mereka lupa bahwa Allah itu sebagai satu-satunya roh Karena lalai terhadap eksistensinya Allah maka muncullah keyakinan-keyakinan syirkiyah. Ya, muncul keyakinan-keyakinan syirik. Jadi keyakinan syirik itu muncul karena mereka tidak mengerti. Mereka lupa Allah itu satu-satunya Mereka lupa bahwa Allah satu-satunya Rob yang bisa memberi, yang mengatur. Mereka lupa. Coba kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, jawabnya Allah. Siapa yang atur rezeki? Allah. Siapa yang mengambil rezeki? Tapi lihat ketika minta rezeki kemana mereka? Langsung kepada Allah atau mampir-mampir dulu memanggil arwah-arwah orang yang uh, ini urusan besar bukan urusan kecil pak sekarang jarang yang bahas yang begini-begini jarang Ayo tolong di mimbar-mimbar masjid-masjid mana yang menyuarakan tauhid kena dihitung pak Mana yang mengendalikan syirik, syirik dilarang sebutkan syirik majelis-majelis masjid-masjid, podium-podium, mimbar-mimbar kaum muslimin bisa dihitung dengan jari. Kadar nah, ini urusan yang paling besar. Nanti sampai tidak lama kelamaan umat Islam itu gak tahu kita kalau syirik Ini sekarang masih bahas kan? lembaga-lembaga dakwah jarang sudah masuk. Maka kita bersyukur dakwah sunnah ini masih menyuarakan masalah ini Walaupun fitnahnya sangat sah Nah ya, Ustaz Ustaz itu yang bahas kamu bahasnya kan itu menghindar Menghindar, mengambil zona aman Karena nanti menyakiti hati sebagian kaum muslimin Ya, meresahkan ini yang pertama, lalai terhadap eksistensinya Allah. Itu lupa. Yang kedua apa? Mereka lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Itu yang kemudian Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka lupa, mereka dijadikan lupa oleh Allah Makanya di ayat berikutnya tadi fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu dijadikan oleh Allah lupa melakukan ketaatan yang memberi manfaat untuk dirinya. Tuh, karena sibuk dengan HP, gak mau Quran lali, dia mencoba itu manfaat untuk dirinya sendiri. Sibuk dengan baca berita, berita, berita, berita. Padahal berita diri turun mesti. Hah? Lek bener Ini banyak korban-korbannya sudah. Ya, jadi rumah-rumahnya kosong daripada Al-Quran. Rumah-rumahnya kosong daripada Al-Quran. Masya Lupa dengan kewajiban itu balasan dari Allah. Itu balasan dari Allah. Allah jadikan mereka lupa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Itu tafsirnya. Maka disebutkan di dalam kitab Zubdatul Tafsir di dalam kitab Zubdatul Tafsir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar beliau mengatakan apa? Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Orang tahu apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang sudah dilalaikan. Maka kalau kita melalaikan Allah, maka Allah menjadikan kita lalai kepada diri sendiri. Termasuk munculnya kesyirikan, maka perbuatan syirik itu menyebabkan orang ditinggalkan oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 22. Surat Al-Isra ayat 22 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Nah, makdul itu matruk kamu akan ditinggalkan oleh Allah. Jangan kamu menjadikan sesembahan-sesembahan di samping Allah. Artinya kamu nyembah Allah dan puja kamu nyembah selain Allah. Kamu meyakini Allah tapi juga meyakini selain Allah. Kamu akan menjadi orang-orang yang terhina. Kamu menjadi orang-orang yang mahdul. Yang diusir oleh Allah dari rahmatnya. Ini bentuk-bentuk kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Yang ketiga, bentuk lupa kepada Allah adalah lupa terhadap nikmat-nikmatnya. Nikmat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Tidak ada satupun nikmat sekecil apapun yang itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ya, tidak ada satupun nikmat sekecil apapun yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau orang sudah lupa dengan nikmat Bahwa nikmat itu datang dari Allah Menimbulkan sifat ujung Menyadarkan kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan kepada siapa? Dirinya sendiri Dan itu yang telah dialami oleh Korun Sebagaimana disebutkan Allah di surat Al-Qasas ayat 78 Surat Al-Qasas ayat 78. Surat 28. Eh. Monggo langsung. Ya, orang berkata, Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Hmm. Tidakkah dia tahu bahwa Allah membinasakan umat-umat sebelumnya yang telah kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian salah satu di antara sebab-sebab orang ditinggalkan Allah salah satu di antara sebab-sebab orang ditinggalkan Allah karena mereka lalai terhadap Allah dan lalai terhadap Allah meliputi berapa hal? Tiga hal, tiga hal. Ya, maka di, diingatkan oleh Allah kembali di dalam surat 82 kita simak Surat 82 Surat al infitar Pada ayat yang ke-6 Dan ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak." Nah, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu, lalu tangan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Inilah bentuk-bentuk kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit yang paling mengerikan menimpa umat ini penyakit kelalaian. Sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Sudes di dalam risalahnya. Min su'il bala ala nufus ini. Ya. Musibah yang paling buruk menimpa jiwa. Musibah yang paling buruk menimpa jiwa itu ada dua. Yang pertama Al-Ghaflah kelalaian Itu musibah yang menimpa jiwa Lalai Lalai terhadap Allah Lalai terhadap tujuan utama diciptakan Lalai kepada kematian Lalai kepada kehidupan setelah kematian Lalai, lalai dan lalai Ini penyakit yang paling mengerikan Lihat peristiwa pertama kali sebuah peristiwa yang sangat besar terjadi apa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga apa sebabnya kelalaian Salah satu penyebabnya Nabi Muhammad Adam alaihissalatu dikeluarkan dari surga adalah apa? kelalaian. Surat Toha 115. Walaqad ahidna ila Adam. Silakan. Surat 20 ayat 115. Coba dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapat kemauan yang kuat padanya. Dan sungguh kami telah berikan wasiat kepada Nabi Adam. Apa wasiatnya? Wa kulna ya Adam uskun anta zaujukan jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadis syajar itu pesan dari Allah sebelum masuk ke dalam surga sudah diwanti-wanti nanti kalau jadi dalam surga makan semua makanan minum semua minum nikmati semua buah-buahan yang ada rohodan yang melimpah ruah ini namun jangan kamu dekati pohon yang satu ini. Ini dilupakan. Allah mengingatkan fanasia Adam. Nabi Adam lupa dengan maksiat itu. Nah, ini bapak-bapak bentuk kelalaian. Ini penyakit yang paling mengerikan, kelalaian. Harus hati-hati. Kenapa? kita kok tidak tertarik mendapat som pertama? Kalau kita ditanya som pertama, som kedua, som ketiga, keutamaannya beda apa tidak? Tidak. Kalau kehilangan som pertama, pernah sumpah tidak? Pernah merasa kehilangan tidak? Berarti kan tidak ada nilainya. Kalau bernilai kita kejar itu kan. Kita cari, jangan sampai kehilangan lagi. Itu kalau kita anggap itu punya nilai yang tinggi. Karena kita nggak mengambil nilai kita nggak masalah. Bahkan ada yang sudah langganan tertinggal setelah jamaah tertinggal empat rokaat, tertinggal tiga rokaat, tertinggal itu ada yang langganan kita. Akhirnya menjadi apa? Neris kebiasaan jadi dia menjalankan sholat rawatib para ulama ijma kalau sholat sunnah itu ditinggalkan tiap hari itu maksiat namanya pertanyaannya apa sebabnya Ini ada dunia. Nah, nanti kita lanjutkan setelahnya. حي على Ini seburuk-buruk musibah yang menimpa kepada jiwa. Dan yang kedua itu hati yang keras itu dikatakan seburuk-buruk hukuman dari Allah. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar mengatakan, "La yusibul abdu ma yusibul abdu bi uqubatin a'dahu min qaswatil qalb tidak ada suatu musibah yang menimpa kepada seorang hamba hukuman yang paling besar Tidaklah seorang hamba diberi musibah berupa hukuman yang paling besar dibandingkan daripada oswatil qalb. Dibandingkan dengan hati yang keras. Kenapa kok demikian? Karena hati yang keras itu menimbulkan berbagai macam bentuk keburukan yang sangat mengerikan. Ya, ya, mengerikan sekali. Dosa-dosa besar itu berkumpul di sana. Termasuk satu yang paling mengerikan apa? Sifatul iblis. Itu sifat dasarnya iblis. Ada yang lebih jelek lagi? Hah? Ada nggak yang lebih jelek dari ini? Nabi Adam dengan iblis memiliki tiga beberapa ada tiga kesalahan. Satu, ada dengan iblis masing-masing pernah menempati surga. Satu sama dalam hal ini. Betul? Yang kedua, masing-masing melakukan satu kesalahan. Sama? Sama. Yang ketiga, masing-masing diusir dari surga. Sama. Bedanya Adam bertobat, iblis tanpa daging Makanya ketika melakukan suatu dosa sikapnya pun beda. Perhatikan. Ada ketika ditegur dan itu sudah ketika dia keliru dan ketika salah dia menyesali dan menyalahkan dirinya. Itu ada. Bayangkan. Begitu dia salah, tergelincir dia, dia mengatakan Rabbana eh, eh, dolamna Itu ada. Sedangkan iblis, sedangkan iblis, sedangkan iblis, ketika dia tersesat, dia menyalahkan Allah. Loh, coba lihat. nggak kurang ajar itu. Adam ketika keliru tergelincir, dia ya, salah. Yang disalahkan siapa? Siapa? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir itu ada. Iblis enggak. Iblis mengatakan surat surat Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaytani Dia iblis berkata dengan sebab engkau menyesatkan aku, aku sesat gara-gara engkau menyesatkan aku. Yang disalahin siapa? ini gak ada tobat sangat nanti Mau sing hati, hati ini keras lho, itu itu. itu guyu tobat. Buat ini keras. ini pulang dari sana iki ya sering sholat terlambat kehilangan sholat sunnah kok terus dikunci-kunci hati yang keras gak so ketutnya kalau sing hilang Yo tiga hari itu bukan aku sedikit kehilangan baca Quran aku sampai tolong dina terus ini sudah aib aib bagi seorang mukmin itu tiga hari berturut-turut tidak baca Al-Quran sana itu air. Maka tidak ada bencana yang paling mengerikan menimpa kepada jiwa dibandingkan dua hal ini. Apa musibah yang paling mengerikan menimpa jiwa? Yang pertama apa? Kelalaian. Yang kedua, nah, sekarang karena ini merupakan penyakit harus diobati. Obatnya sekarang apa? Bulan depan. Hah? Ya biar agak lama sakitnya gitu. Kan enak kalau kita kehilangan kurang santai, menikmati YouTube, menikmati berita. Coba kalau sudah biasa meninggalkan Quran Bapak cemburu kan kalau istrinya tidak baca Quran sama sekali Bapak cemburu kan? Bapak cemburu kan? Kenapa kamu sampai tiga tidak baca Quran? Bapak kan asal istrinya begitu kan? Nah kalau tidak peran bapak-bapak di rumah apa? Perannya apa? Apa peran kita? Di pundak-pundak kita Pak, ada tanggung jawab besar ku anfusaku istri kita lemah kita bertanggung jawab anak kita lemah kita bertanggung jawab Ibu aku kita dirpon lanang Ingatkan Aku kok sudah empat hari kamu membaca Quran sama sekali Nah sampai malah sebulan Gak mungkin bapak bapak mengingatkan istri, gak mungkin bapak bapak mengingatkan anak untuk baca Quran kalau kita sendiri gak pernah baca Quran dan itu dosa, dosa. Ini kemaksiatan. Al-Quran nah, ditinggalkan Sementara kita sempat baca berita ini, berita itu, berita ini, berita itu Sempat Kenapa Al-Quran tidak sempat? Sekali lagi jangan diremehkan dampak buruknya sangat besar. Baik. Nah, bapak-bapak kita bahas secara sekilas, ya, secara muhtasar, secara singkat obat dari kelalaian. Kita ambil dari naskah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ya, kita ambil naskahnya dari Syekh Abdul Razak rahimahullah taala, hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa zawalul ghaflah wassalamatu minha yahtaju minal abdi menyingkirkan kelalaian dan menyelamatkan jiwa dari kelalaian tajuk minal abdi itu merupakan kebutuhan yang besar dari seorang hamba. Menyingkirkan kelalaian dan menyelamatkan jiwa dari kelalaian merupakan kebutuhan yang sangat besar bagi seorang hamba. Selamatnya hati dari yang itu kebutuhan harta. Yang artinya apa? Kalau memang kita sudah tahu bahwa kita terjebak di dalam kelalaian, itu harus segera dipun obati, jangan dibiarkan. Makanya saya di dalam khutbah Jumatnya saya sudah itu ada judul yang, judulnya materi itu apa? Sampai kapan kelalaian ini berakhir? Nah kira-kira kalau tidak sama sampai kapan turunan dosa Sampai kapan kira-kira? Gak sholat kopria, gak sholat kardia, gak sedih. Allah. Ini dosa apa yang kita lakukan? Gak baca Quran, gak sedih, kehilangan pikir, gak sedih. Itu tanda-tanda hati itu keras Makanya meremehkan dosa Akhirnya meremehkan dosa Nyepeleknya dosa Menyepelekan amal-amal Ini penyakit yang mengerikan Maka tidak boleh berlarut-larut di dalam kelalaian Ini kata beliau Sehingga yajibu alal abdi wajib bagi seorang hamba an yaktania untuk memperhatikan untuk memperhatikan bi umuril adidah dengan perkara yang sangat besar ini dengan perkara yang sangat serius ini kelalaian itu bukan penyakit sederhana kelalaian itu penyakit kronis yang mematikan akhirat dilupakan, dosa dilupakan, neraka dilupakan. Akibatnya apa coba? Lalai dari kematian apa? Menunda-nunda tobat. Siku air, kowe sampai kematian itu kita. Allah. Dan ketika kita keluar dari dunia, tobat perlu kita lakukan karena penyakit Ngajinya semua Ngajinya lancar Gak ada perkembangan Jangan Itu ada yang salah Lalu beliau mengatakan Di antara obatnya ya. Wa dan obat dari kelalaian itu An hendaknya seorang mukmin berperang. Nah, berperang. Nafsah kepada jiwanya. Sifat males itu kudu diperangi. Dipaksa. Boleh memaksa diri itu taat? Hah? Katanya dalil lagi ikroh Tidak boleh ada paksaan dalam agama. primer Pak. Ayo turun turun turun paksaan. Mati kalau sampai malas terus itu. Sampai mati kita akan malas. Dipaksa jiwa ini. Karena kan sepele Pak. Sepele banget. Nampun ya kebanyakan kita, kebanyakan kita itu nih persiapan sholat, cuma ini persiapan sholat aja Serius nggak kita baca sholat? Ya, itu biasanya, biasanya umumnya kita itu persiapan itu sebelum adzan sudah siap-siap atau nunggu aja dulu. Biasanya lali bisa. Setelah anda baru ke kamar mandi Nah itu nanti dodo itu sepuluh menit itu Dodok itu sepuluh menit ya Allah Akhirnya kita kebiasaan sudah Kalau satu kali, dua kali, tiga kali kebiasaan Akhirnya menjadi apa? Terbiasa menjadi karakter itu Itu sudah meremehkan Sudah tidak pantas Nah itu maka seorang mukmin berkewajiban untuk memerangi dirinya. Untuk apa? Di antara obat-obat yang harus dilakukan ada lima poin. Yang pertama, alal iktari min dikillah. Alal iktari min dikillah. Supaya seorang mukmin memperbanyak dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obat. Saya sampaikan global, kita konjeni pengajian 4 bulan yang akan datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Alaihi ayyataniya bil doa wa husnid dharra'ah wa tawajjuh ilallah Ta'ala. Yang kedua, wajib atas seorang muslim untuk memperhatikan menguatkan doa ilallah berdoa kepada Allah minta tolong kepada Allah wa husni dan memperbagus ketundukannya kepada Allah memperbagus memperbaiki hanya kepada Allah. Itu bentuk gak serius kita tunduk kepada Allah. Makanya saya katakan Nabi, sampai kapan pulang dari sampai dominan kalau dosa Sampai kapan? Kok bisa orang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kok bisa empat hari berturut-turut, lima hari berturut-turut, satu minggu berturut, bahkan ada yang satu bulan, lisannya tidak baca Quran dan tidak merasa salah itu takutnya Rasul dan minta surga, minta surga. Kok bisa? Ini nggak bisa dibiar, harus diobati. Kita juga nggak merasa berdosa, tapi ketika istri kita terus meninggalkan Quran, nggak pernah baca Quran, bapak rumah satu sama yang kedua. Nanti akan kita rinci syarahnya di pertemuan yang akan datang. Obat dari kelalaian. Yang ketiga, Obat dari kelalaian yang ketiga adalah liya'tanya bil nafid supaya orang mungkin memperhatikan dengan ilmu yang bermanfaat supaya seorang mukmin memperhatikan wajib atas seorang mukmin memperhatikan dengan serius akan ilmu yang bermanfaat dikaji ilmu dicari ilmu didalami ilmu itu yang keberapa tadi yang ketiga yang keempat alaihi bi mujalasati ahli khair wa nubli was salah wajib atas seorang muslim untuk bermajelis dengan orang-orang yang berlaku baik para ulama orang-orang soleh wan nubli dan orang-orang yang cerdas siapa orang yang cerdas itu kan Orang yang cerdas itu orang yang selalu mikir akhirat. Cerdas, sifatnya begitu. Makanya dia duit konco itu ya, konco sudah konco gitu. Wong konco belakang nanti konco ya. Ya olahraga, seolah-olah tapi ngerti waktu banyak loh teman-teman kita sekarang terjebak dalam sepeda goris Akhirnya sholat duhur jamaah Mungkin di dikosor Hati-hati loh ya Olahraga boleh silakan olahraga silakan Tinggal di waktu jadi yang ketiga yang keempat apa? Wajib bermajelis, bersahabat, berkumpul dengan ahli khair. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan wan beli orang-orang yang cerdas wasolah dan orang-orang yang soleh wajib kumpulkan mereka ya itu yang keempat yang kelima obat dari kelalian adalah liyuhlik al-banafit allati tusiru bil insani ila ghaflah menutup menutup al-manafit celah-celah peluang-peluang kesempatan-kesempatan allati tusiru bil insan ila ghaflah yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam kelalaian. Nah, itu, panjenengan dari kulo dituntut untuk ngerti kira-kira ya, dan kira ahli opo. Ya. Kok aku bisa sholat gak tau kepetut sholat dapat sop pertama itu nih. Tapi nih di kampung Mbak Insya Walaupun sampai terlantar Kaya kopek sok pertama masih bisa insya Allah Soalnya saya sholat ke Allah Kok sampai berturut Turut tiap hari berbulan-bulan Bertahun-tahun Sholat gak tahu bentuk sok pertama Nah dirubah Apa kira-kira sebabnya Cari sebabnya Makanya kalau orang mau ganti penyakit itu biasanya dibalik apa sih? Nah, coba kalau jenengan berarti ke dokter, jenengan mulai kapan mbak nasi ngeluni? Nah, kira-kira bapak masih ingat nggak sebelum ngeluni ku makan apa saja? Kan gitu kan? Nah itu sebab-sebab dicari di kira-kira kalau kita nggak sempat baca Quran apa sebabnya? Ya, kemudian jangan sedekah, jangan sedekah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Terus gak pernah menziarahi orang-orang miskin, itu apa sebabnya? Cari sebabnya. Dosa Sampai dua bulan, tiga bulan gak pernah datang ke orang miskin. Pertanyaannya, dosa apa enggak? tidak dosa atau dosa atau lupa insya Allah kajian kita pada kali hari ini lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya.